Taala. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin semoga Allah SWT merahmati bapak-bapak sekalian menjaga menerima amal ibadah yang dilakukan dan kita kepada Allah Semoga Allah SWT memudahkan jalan kita menuju surganya dan menjauhkan kita dari neraka dan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya. Ini adalah majelis yang ke-27. Majelis yang ke-27 dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi Rahimahullah Seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Meninggal pada tahun 321 Hijriah Yaitu di awal abad yang keempat Di awal abad yang keempat dan kita sekarang Berada di abad yang ke-15 dan isi kitab ini adalah tentang masalah akidah, yang merupakan fondasi di dalam agama kita apabila baik fondasi tersebut maka akan baik agama seseorang dan apabila fondasi tersebut lemah maka akan mempengaruhi agama seseorang tergantung dari akidah yang dimiliki oleh seseorang maka demikian pula keadaan ibadahnya keadaan akhlaknya bagaimana itu seorang muslim memperhatikan tentang masalah akidah dan dalam yang pertama kali dia dalami dia pelajari dan dia tekuni adalah tentang masalah akidah tentunya dengan mempelajari akidah tersebut dari seorang guru, dari seorang ustaz yang dipercaya agamanya, yang dipercaya ilmunya. Kemudian setelah itu dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan hukum mempelajari akidah adalah fardu ain. Jadi maksud dengan fardu ain adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Karena fardu ada dua fardu ain dan juga fardu kifayah kalau Ain berarti wajib bagi setiap muslim yang mukallaf yang dibebani untuk melakukannya seperti sholat lima waktu demikian pula mempelajari ilmu yang paling penting dalam agama ini seperti mempelajari akidah mempelajari tata cara wudhu tata cara sholat hukumnya adalah fardu ain dari sana ada fardu kifayah yang apabila dilakukan oleh sebagian maka hmm, gugur bagi yang lain apabila sudah dilakukan oleh sebagian kewajiban tersebut gugur atas yang lain tidak diwajibkan bagi yang lain seperti misalnya mempelajari ilmu waris mempelajari ilmu waris maka ini hukumnya adalah fardu kifayah Adapun mempelajari akidah hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Dan sepantasnya bagi seorang dai atau seorang ustaz atau seorang kiai untuk tidak bosan-bosan mengajarkan kepada umat tentang masalah akidah. Apalagi di zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah, tantangan dan juga godaan banyak di sana pihak-pihak yang berusaha untuk merusak akidah kaum muslimin. Mulai dari ateis, kemudian Rafidah, dan juga ya aliran-aliran yang lain, kelompok-kelompok yang lain dibelah kristenisasi dan pihak-pihak yang lain yang mereka ingin berusaha akidah kaum muslimin dan juga anak-anak kaum muslimin. Apabila tidak dari sekarang kita membentengi diri kita dengan akidah yang benar dan membentengi anak-anak kita dari akidah yang benar dengan akidah yang benar maka dikhawatirkan akan mudah sekali mereka terkena fitnah. Di antara cara untuk selamat dari fitnah di akhir zaman adalah memperkuat hati kita dengan akidah yang sahih. Inilah tugas bagi seorang dai, seorang pengajar mengajarkan kepada umat tentang akidah yang benar. Ini adalah kitab sekali lagi Al-Aqidah Al-Fahawiyah Dan kita sudah melalui 26 majelis, 26 pertemuan Dan ini adalah pertemuan yang ke-27 akan membahas tentang masih berkaitan dengan iman. Masih berkaitan dengan al-iman. Berkata pengarang rahimahullah wal imanu wal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulmihi wa burrihi إلى الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسل ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به لما كان الإيمان adalah الايمان kepada Allah Malaikat-malaikatnya كتاب kitabnya Rasul-Rasulnya Hari akhir Dan takdir yang baik maupun yang buruk Yang manis maupun yang baik Semuanya dari Allah Ta'ala Dan kita beriman dengan semuanya Kita tidak membeda-bedakan Di antara Rasul-Rasul Allah Kita membenarkan semuanya Atas apa yang mereka bawa yaitu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan al-imanu wal imanu billah. Dan iman adalah beriman dengan Allah. Beliau menyebutkan di sini apa yang dikatakan oleh para ulama dengan arkanul iman. Arkanul iman, rukun-rukun iman yang jumlahnya ada enam berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dinamakan dengan Arkanul Iman diambil dari kata rukun dan dimaksud dengan rukun adalah bagian dari bagian yang paling kuat dari sesuatu. Ar-ruknu di dalam bahasa Arab artinya adalah bagian yang paling kuat dari sesuatu. Itulah yang dinamakan dengan rukun. Dinamakan dengan harga iman karena enam perkara ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama Islam. Di antara cabang-cabang keimanan, maka yang paling penting adalah harga iman yang jumlahnya ada enam yang tidak sah keimanan kita kecuali apa yang kita beriman dengan seluruh rukun iman. Beriman dengan seluruh rukun iman. Dan Allah SWT telah menyebutkan arkanul iman di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين akan tetapi iman adalah orang yang beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir beriman dengan kitab beriman dengan malaikat dan juga beriman dengan nabi beriman adalah orang yang beriman dengan Allah hari akhir malaikat kitab dan juga para nabi disebutkan di dalam ayat ini dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah di dalam ayat ini disebutkan lima di antara enam rukun iman disebutkan semuanya kecuali beriman dengan takdir dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أدل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Dan barang siapa yang ber, ber, ber, Barang siapa yang kufur mengingkari Allah dan juga malaikat-malaikatnya, kitabnya, nabinya dan juga hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Barang siapa yang mengingkari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, hari akhir dan juga hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh Menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan lima perkara ini Dan dalam ayat ini Allah menyebutkan seluruh rukun iman Kecuali satu yaitu beriman dengan dengan takdir Di mana Allah sebutkan iman dengan takdir Allah sebutkan di dalam ayat yang lain Allah sebutkan di dalam ayat yang lain Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar Sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan dengan takdir Sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan, diciptakan dengan takdir Dan Allah SWT mengatakan Wa khalaqa kulla syai'in bapak faqaddarahu taqdira. Dan Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Menunjukkan tentang takdir Allah swt wa taala dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dan dialah yang menciptakan Inilah penyebutan akan lima di dalam Al-Quran Lima rupa iman disebutkan di dalam satu ayat sementara beriman dengan takdir disebut di dalam ayat yang lain. Ada Adapun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka di sana ada hadis Jibril Alaihissalam hadis Jibril dikenal dengan hadis Jibril hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan dikeluarkan oleh Al Imam Abu Bakar dan Muslim. dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan disebutkan dalam hadis ini datang malaikat Jibril alaihissalam dalam keadaan sejelma sebagai seorang laki-laki. Kemudian bertanya kepada Nabi Alaihi Wasallam dan saat itu ada beberapa sahabat bertanya tentang beberapa pertanyaan di antaranya adalah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, Bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat.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 Beriman kata beliau adalah aku beriman kepada Allah kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan beriman dengan hari akhir dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril sebaik-baik malaikat tentang keimanan ketika ditanya tentang keimanan belum jawab dengan arkanul iman dan para ulama memberi nama arkanul iman dengan nama yang lain yaitu dengan usulul iman terkadang mereka mengatakan arkanul iman dan terkadang mereka mengatakan usulul iman jadi masuk dengan usul adalah fondasi atau pokok. Karena kan tentang perkara ini merupakan fondasi dan juga pokok di dalam agama kita. Seandainya seseorang melakukan amalan apa saja, tapi kalau dia tidak beriman dengan hari akhir, maka amalan yang dilakukan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Seandainya seseorang beramal soleh, Selama dia tidak beriman dengan malaikat Maka tidak akan ada manfaatnya apa yang dia lakukan Karena orang yang tidak beriman dengan salah satu di antara rukun iman Berarti dia telah keluar dari agama Islam Dan orang yang keluar dari agama Islam Maka tidak akan ada manfaat amal yang dia lakukan Allah SWT mengatakan Bapak Ibnu إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا dan kami akan datangi amalan yang mereka lakukan di dunia itu amalan orang-orang yang kafir kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut habaan mansura seperti debu yang berterbangan tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan tentang pentingnya rukun iman dan pentingnya kita mempelajari tentang rukun iman baik secara global maupun secara rinci. Dan saya yakin kita semua insya Allah mengimani rukun iman yang enam ini tetapi kita bertingkat-tingkat di dalam masalah mengilmui secara terperinci rukun iman yang keenam. Dan sebagian besar dari kita mengimani secara global. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kita, beriman dengan para nabi, malaikat dan juga takdir. Ini adalah iman secara global. dari sana ada iman yang terperinci jadi seseorang lebih dalam memahami tentang masing-masing dari rukun iman tersebut. Dia mendalami tentang masalah iman kepada Allah bagaimana caranya, bagaimana beriman dengan malaikat secara terperinci, bagaimana beriman dengan para rasul secara terperinci. Dan orang yang mempelajari lebih banyak tentang masing-masing dari rukun iman tersebut tentunya dia lebih tinggi keimanannya, keimanannya daripada yang hanya mempelajari sedikit. Semakin seseorang mengenal secara terperinci makna dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhir dan juga kepada takdir, tentunya dia lebih besar keimanannya daripada orang yang hanya beriman secara global. Dan sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas masing-masing dari rukun iman yang enam Sebelum dalam tempat yang berbeda Dan di dalam majelis yang berbeda Karena memang di sini Pengarang Allah Menyusun kitabnya itu Al-Aqidah Al-Hawiyah Bukan dengan urutan Bukan dengan urutan Terkadang dia memberikan iman kepada Allah Dan ini yang disebutkan di awal kitabnya Kemudian di pertengahan disebutkan tentang iman tentang takdir bahkan diulang beberapa kali di dalam beberapa tempat. Kemudian tentang iman kepada kita disebutkan oleh beliau beberapa kali. Kadang secara global disebutkan di tempat yang lain secara terperinci tentang masalah Al-Quran dan tidak masalah kita mengulang-ulang apalagi masalah akidah tidak masalah kita mengulang-ulang karena ini masalah akidah perlu seseorang mentikor mengulang-ulang kembali masalah-masalah akidah terkadang dipahami dalam sebuah majlis tapi belum tentu dipahami pada majlis yang lain Rumatahan wal iman, wal iman, billah dan iman adalah engkau beriman kepada Allah Beriman kepada Allah ini adalah aslul usul. Ia adalah pokoknya yang paling pokok. Enam rukun iman adalah pokok-pokok keimanan. Ia paling pokok, yang paling fondasi di antara enam rukun, rukun iman adalah rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Dan itu Allah sebutkan pertama kali di dalam dalil-dalil. Tadi kita sebutkan ayatnya walakin al-birra man amana billahi. Sebutkan mengamalkan. Dan Allah mengatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Sebutkan pertama kali sebelum menyebutkan rukun iman yang lain. Karena dia adalah asrul usul asal yang paling asal, fondasi yang paling fondasi adalah beriman kepada Allah. Seandainya seseorang beriman dengan seluruh rukun iman kecuali beriman kepada Allah, maka tidak ada manfaat keimanan yang dia miliki. Beriman kepada Allah secara ringkas, caranya adalah beriman dengan tiga perkara. Beriman kepada Allah secara ringkas adalah beriman dengan tiga perkara. Yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah adalah satu satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Beriman kepada Allah ada tiga cara. Yang pertama adalah beriman mempercayai bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah dan tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah Azza Wajalla. Allah Subhanahu Wa Taala berkata: Allahu Maha Kulli kepada Allah ialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah mengatakan bahwa mendapati di ardi illa ala Allah rizquha. Dan tidak ada sesuatu yang berada di permukaan bumi kecuali atas Allah rezeki bagi mereka. Rezeki bagi mereka Allah ya mengaturnya Allah memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan Allah SWT telah menulis rezeki bagi mereka Sebelum Allah menciptakan makhluknya Sebelum diciptakan Allah sudah tulis rezeki bagi mereka Dan di antara nama Allah adalah Al-Razak Yang memberikan rezeki Kemudian kita meyakini bahasanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta Menghidupkan dan juga mematikan menggerakkan dan juga mendiamkan menjadikan di sana siang, menjadikan di sana malam. Tidak ada yang melakukan itu semua kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kehebatan seseorang di dunia atau disembah oleh manusia, maka tidak ada yang mencipta selain Allah. Dan tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT menafkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Inna ladina zada'u nabihi lillah layak tulubaban wala nistama'ulah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah la yakhluqu baban mereka tidak akan bisa menciptakan seekor mereka tidak akan bisa menciptakan seekor lala katakan siapa yang disembah selain Allah baik itu seorang jin yang disembah matahari yang disembah bintang yang disembah patung yang disembah hewan yang disembah Adakah di antara mereka yang bisa menciptakan lalat? Padahal itu adalah makhluk Allah yang paling sederhana Susunan tubuhnya Tapi Allah mengatakan sesungguhnya Segala sesuatu yang kalian sembah Tidak akan bisa menciptakan seekor lalat Walau ijtama'u Meskipun mereka semuanya berkumpul Baik, kalau misalnya satu orang nggak bisa menciptakan, silakan kumpul semuanya, mengerahkan seluruh tenaganya, mengerahkan seluruh kemampuannya dan juga kecerdasannya. Silakan mereka bersama-sama membuat atau menciptakan seekor seekor naga. Bisa mereka tidak akan mampu melakukannya. Apalagi menciptakan yang lebih berat daripada ini. Oleh karena itu, di antara cara beriman kepada Allah adalah beriman bahwasanya Allah satu-satunya dan yang menciptakan. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Demikian pula memberikan rezeki. Allah SWT dialah yang mengatur rezeki dari seluruh makhluk. Dan siapa yang bisa menghitung jumlah makhluk selain Allah Azza wa Jalla? Makhluk yang dinamakan dengan manusia yang jumlahnya sangat banyak yang tidak ada yang mengetahui tentangnya kecuali Allah maka Allah SWT telah menulis rezeki bagi mereka dan akan sampai rezeki tersebut pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya dan tidak mungkin rezeki tersebut luput dari dirinya dan tidak akan meninggal seseorang kecuali sudah disempurnakan seluruh rezekinya Allah akan sampaikan rezeki yang sudah ditulis tersebut pada waktunya dan tidak akan luput dari rezeki tersebut. Ini adalah Allah SWT yang menaruh rezeki bagi mereka. Allah SWT menciptakan mereka dan juga memberikan rezeki kepada mereka. Setiap waktu Seandainya salah seorang dari sesembahan yang disembah selain Allah baik itu jin ataupun manusia ataupun siapa saja diminta untuk memberikan rezeki kepada manusia saja dalam satu waktu di pagi hari misalnya bisa dia tidak akan bisa dan tidak akan bisa untuk melakukannya seandainya dia diminta untuk memberikan rezeki memberi makan kepada seluruh manusia dalam satu waktu saja jadi saya dia tidak akan bisa dan tidak akan bisa untuk melakukannya. Lalu bagaimana dia bisa beli rezeki untuk dalam satu hari? Dalam dua hari, dalam usia manusia semuanya. Ini baru manusia. Lalu bagaimana dengan hewan dan hewan bermacam-macam? Ada hewan yang besar, ada yang menyusui, ada yang tidak menyusui ada yang kecil, ada yang besar ada yang di laut, ada yang di darat Allah SWT memberikan rezeki kepada mereka semuanya dan tidak ada yang luput bagi Allah Azza wa Di antara nama Allah adalah Allah razzaq yang maha memberikan rezeki. kalau mungkin indallahi rezeki Maka jangan kalian mencari rezeki dari Allah swt wa'budu wa'budu wasyurulah dan dalam kalian menyembah hanya kepada Allah dan dalam kalian bersyukur hanya kepada Allah dan yang mengatur alam semesta satu-satunya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Gerakan matahari dari timur ke arah barat, menggelapkan di arah barat, menghidupkan manusia, mematikan manusia, Selain Allah tidak ada yang melakukan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berdebat dengan seorang raja. Berdebat dengan seorang raja dan mengatakan sesungguhnya Allah dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian raja tersebut mengatakan, anak umi wa umid, anak saya juga menghidupkan dan juga mematikan. Maksudnya adalah biarkan orang hidup dibebaskan atau membunuh seseorang, memerintahkan untuk membunuh seseorang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Fa Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq, fa'ti biha min al-maghrib." Rabbi alladhi kafar. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari arah timur." Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari arah timur. Kalau demikian, datangkanlah matahari dari arah barat. Berarti makna adalah Tuhan yang benar di disembah, maka datangkanlah matahari dari arah barat. Fabuhitan dari kamar, maka bungkaplah orang yang kafir tersebut. Nah, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Dialah Allah SWT yang menjadikan amra yang mengatur seluruh perkara ini. Tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang melakukan itu semua. Ini yang pertama, yaitu meyakini bahasanya Allah yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki dan tidak menciptakan seluruhnya. Kemudian yang kedua, di antara cara beriman kepada Allah adalah beriman bahwa Allah satu-satunya dan yang berhak untuk disembah beriman meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. dan yang berhak disembah adalah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. dan yang berhak untuk disembah adalah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Yang tidak melakukan itu jangan disembah. Yang tidak melakukan itu maka jangan disembah karena dia tidak berhak untuk disembah. Orang yang meyakini dengan keyakinan yang pertama tadi yaitu meyakini bahasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta maka konsekuensinya dia harus menyembah hanya kepada Allah konsekuensinya dia harus menyembah hanya kepada Allah kalau dia meyakini Allah yang mencipta satu-satunya dan memberikan rezeki, mengatur alam semesta satu-satunya, maka dia tidak boleh menjalankan ibadah sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Azza wa Kalau dia lakukan maka dia adalah orang yang konsekuen. Tapi kalau tidak dia tidak lakukan maka batal keimanannya apabila seseorang mempercayai Allah satu-satunya yang memberikan rezeki mengatur alam semesta dan juga menciptakan tetapi dia tidak menyerahkan ibadah kepada Allah dan masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah maka batal keimanannya dan dia tidak dianggap seorang muslim dan dia tidak dianggap sebagai seorang muslim jadi seorang muslim adalah orang yang meyakini keyakinan yang pertama tadi kemudian diikuti dengan mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah di dalam ibadah. Jadi cara yang kedua adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah SWT. Tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah yang membedakan antara seorang muslim dan orang musyrik. Yang membedakan antara seorang muslim dengan orang yang musyrik, orang yang menyebutkan Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim maka dia hanya menjalankan ibadahnya kepada Allah. Dia hanya menjalankan ibadahnya kepada Allah. Adapun orang yang menyebutkan Allah, orang yang musyrik maka terkadang dia ibadahnya kepada Allah dan terkadang dia serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan dia tidak konsisten dengan keyakinannya. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan dan ini merupakan ayat yang pertama yang berisi tentang perintah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون wahai manusia dalam kalian menyembah kepada Rabb kalian wahai manusia dalam kalian menyembah kepada Rabb kalian siapa Rabb kalian Rabb kalian adalah yang memiliki sifat Alladhi ladhi khalaqakum Wal-Ladhi afiqamulikum La'alakum Tadnamun Sifatnya yang pertama Dia dialah yang telah menciptakan kalian Dialah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian berbakti. Ini adalah sifat Rob. Ini adalah sifat sesembahan yang kita diperintahkan untuk menyembah Yang pertama dia memiliki sifat pencipta, menciptakan kita dan juga menciptakan orang-orang sebelum kita. Yang tidak menciptakan kita maka jangan disembah. عظمة يا أيها الناس اعبدوا ربكم adalah kalian bertembak kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah katakan, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum." Dan di antara sifat roh tersebut adalah yang menjadikan bumi ini terbentang yang menjadikan bumi ini terhampar dan dialah yang telah menjadikan langit bangunan dan dialah yang telah mengurunkan bagi kalian air dari langit kemudian menurunkan dengan air tersebut minat tamarab dari buah-buahan dari tanah-tanaman rizqal lakuk sebagai rezeki bagi kalian sifat Allah tersebut menjadikan bumi ini terhampar menjadikan anda jadi bangunan dan dialah yang telah menurunkan air dari atas dan menunjukkan di kalian tanaman-tanaman Ini kan yang benar untuk disembah yang tidak melakukan ini maka jangan disembah yang tidak melakukan ini maka jangan disembah karena dia tidak berhak untuk disembah ini Allah mengatakan fala taj'alu lillahi andada wa antum Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah sesembahan-sesembahan tandingan-tandingan wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui. Janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah itu menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui yaitu mengetahui bahwasanya pencipta adalah adalah Allah yang memberikan rezeki adalah Allah dan mengatur alam semesta adalah Allah. Kalau tahu itu adalah Allah yang melakukan maka jangan kalian menjadikan di sana bandingkan tandingan bagi Allah Azza wa Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya keyakinan yang pertama tadi mengharuskan kita untuk melakukan yang kedua. Kalau kita yang kita Allah yang pencipta, berarti kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan inilah yang sekali lagi yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengenal Allah. Mereka mengenal bahasanya Allah yang menciptakan mereka. Mengenal bahasanya Allah yang memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta ini. bagi saya mereka tidak konsekuen dengan keyakinan ini. Sudah tahu Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan yang mengatur alam semesta, tetapi di dalam masalah ibadah mereka masih serahkan sebagian kepada selain Allah Azza wa Allah SWT mengatakan dan dialah yang paling tahu tentang hakikat dari orang-orang musyrikin. Wala in sa'altahum Man khalaqas samawati wal ard la yaqulu Allah. Dan seandainya Muhammad bertanya kepada mereka, itu kaumku siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Niscaya mereka mengatakan Allah. Seandainya aku bertanya kepada kaummu siapa yang menciptakan langit dan bumi, bisa mereka mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan oh yang menciptakan adalah lana Atau yang memberikan sini adalah Uzza Atau yang mengatur alam semesta adalah al semua yang mengatakan bahasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Azza wa Jalla Dan Allah mengatakan Wala insa'altahu man falakau layakunu Allah Dan seandainya kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka Misalnya mereka mengatakan Allah tahu bahasanya Allah yang telah menciptakan mereka dan menciptakan nenek moyang mereka dan Allah mengatakan kul may yarzuqukum minas samai wal ardh amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amra fasayaqulu Allah faqul afala tattaqun maka Katakanlah siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang telah mengatur seluruh alam ini maka yang Allah saya mereka akan mengatakan Allah makul apalah tertakun lalu bagaimana kalian tidak bertakwa dan takut kepada Allah Azza wa Jalla Semuanya mereka sepakat bahasanya di dalam asal rububiyah memberikan rezeki mengatur alam semesta menciptakan alam semesta yang melakukan itu semua adalah Allah tidak ada perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrikin Quraisy kami ketika disuruh beriman dengan yang kedua yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah dan tidak boleh menyerahkan ibadah kepada hukum kepada jin, kepada matahari, kepada bulan dan bintang mereka enggan dan tidak mau beriman dengan yang kedua ini. Disuruh oleh Nabi SAW mengatakan La ilaha illallah Yang artinya tidak ada sesembahan yang berat di sebelah kecuali Allah Dan mereka paham ucapan ini Orang Arab tidak mengatakan La ilaha illallah Berarti konsekuensinya saya tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya harus siap tinggalkan penyembahan kepada jin. Harus siap tinggalkan penyembahan kepada nabi. Harus siap tinggalkan penyembahan kepada berhala, kepada bintang, kepada matahari dan seterusnya. Dan hanya menyembah kepada Allah yang satu kepada Tuhan yang satu yaitu Allah Azza Wajalla. tapi mereka tidak mau mengucapkan ucapan ini kecuali yang Allah berikan hidayah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a la latariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang musyrik Quraisy apabila disuruh dan diminta untuk mengatakan la ilaha illallah yastakbirun mereka sombong tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu maknanya. Kemudian mereka mengatakan bagaimana kami meninggalkan sesembahan sesembahan kami yang banyak tersebut hanya karena seorang tukang syair yang hina menunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka paham tentang kalimat la ilaha illallah dan mengetahui bahasa konsekuensi dari kalimat ini adalah harus mentauhidkan Allah dalam di dalam ibadah. Dan karena itu jangan sampai jangan sampai orang-orang muslim lebih paham tentang kalimat la ilaha illallah daripada daripada kita. Terkadang kita mengucapkan la ilaha illallah bahkan dalam sehari lebih dari sekali. Tapi kita tidak memahami maknanya. Tidak memahami isi dan juga kandungannya. Khawatirkan orang yang tidak mengetahui tentang isi dari kalimat la ilaha illallah ia akan melakukan perkara yang melanggar kalimat la ilaha illallah melakukan amalan atau ucapan yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah dan demikian karena dia tidak mengetahui isi dan kekandungan dari kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah artinya adalah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Artinya seseorang menafikan mengingkari seluruh sesembahan yang disembah oleh manusia, yang disembah oleh makhluk illallah kecuali Allah SWT. Menafikan seluruh sesembahan yang disembah oleh makhluk illallah kecuali Allah SWT. Menyerahkan ibadahnya seluruhnya hanya kepada Allah. berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, mencintai cinta yang ibadah hanya kepada Allah, berlakon yang merupakan ibadah hanya kepada Allah, beristighfar hanya kepada Allah, tidak beristighfar kepada orang yang sudah meninggal, bernazar hanya kepada Allah dan tidak bernazar untuk wani-wani. Seluruh ibadah yang dicintai dan juga diridai oleh Allah, maka dia serahkan hanya kepada Allah Azza Wajalla. Dan pantah bagi orang yang sudah mengatakan La ilaha illallah Menyerahkan sebagian ibadah sekecil apapun kepada selain Allah Azza Wajalla. Jalla. Ini adalah makna iman yang kedua Makna iman kepada Allah Yang kedua yaitu Melakukan ibadah Hanya kepada Allah Azza Wajalla Dan meninggalkan segala iman kepada selain selain Allah Sekali lagi inilah yang membedakan antara kita dengan orang-orang musyrik Quraisy. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka bahkan tertumpah darah dan perang antara saudara dengan saudara karena tentang tentang ini. Inilah yang membedakan antara kita dengan mereka. Kalau masalah mengakui Allah sebagai pencipta, memberikan rezeki dan atur alam semesta, maka kita semuanya bersama. bahkan iblis laknatullah alaih dia juga mengetahui dan mengenal bahasanya Allah yang telah menciptakan dia juga mengetahui dan mengenal bahasanya Allah yang telah menciptakan berapa ayat di dalam Al-Quran dia mengatakan Rabbi wahai Rabbu dan Allah SWT mengatakan Qala ma mana'aka Alla tasbunya buat mahala Allah tasuda yang di dalam yang Allah SWT berfirman kepada Iblis dia itu mengatakan kepada Iblis kenapa kau tidak bersujud kepada Adam kenapa kau tidak bersujud kepada Adam kemudian dia mengatakan kuala hatani min nari wa kuala hatam min khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah yang menciptakan aku dari api dan menciptakan dia yaitu Adam dari dari tanah." Artinya dia yaitu iblis mengakui bahwasanya Allah yang telah menciptakan dia dan juga menciptakan Nabi Adam. Mengakui bahwasanya Allah Al-Khaliq dialah yang telah menciptakan mengakui bahasa Allah yang menciptakan. Tapi apakah ini memasukkan iblis ke dalam Islam? Tentunya tidak. Keyakinan dia bahwasanya Allah yang menciptakan dan bahwasanya Allah adalah Roh tidak memasukkan dia ke dalam agama Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya hanya mengenal Allah sebagai pencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta tidak cukup yang untuk menjadikan seseorang sebagai seorang muslim. Harus ada yang selanjutnya yaitu konsekuen beriman dan hanya menyembah kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian yang ketiga di antara cara beriman kepada Allah adalah beriman dengan nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla. Beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Maksudnya bagaimana yaitu beriman dengan nama-nama dan juga sifat Allah Azza wa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih berupa nama dan juga sifat Allah. Apabila Allah mengabarkan di dalam Al-Quran tentang nama Allah atau mengabarkan tentang sifat Allah, maka harus kita benarkan, harus kita terima dan harus kita benarkan sebagaimana datangnya. Allah mengabarkan فسمع الله قولهن مع الرحمن الرحمن على العرش استوى dia antara nama Allah adalah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Sami, Al-Basir, Al-Awwal, Al-Amin, Al-Zahir, Al-Batin dan seterusnya. Nama-nama Allah SWT yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran maka harus kita imani. Sebagaimana datangnya atau dijabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih maka harus kita iman. Demikian pula sifat apabila Allah mengabarkan tentang sebuah sifat di dalam Al-Quran Allah mengabarkan bahwasanya Allah memiliki kekuatan Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa Allah mengabarkan bahwa Allah mendengar dan juga sifat-sifat yang lain maka harus kita imani sebagaimana datangnya dan juga apabila datang di dalam sunnah Nabi SAW dan hadisnya adalah hadis yang sahih maka harus kita imani sebagaimana datangnya dan tidak boleh kita menolaknya mengatakan bahasanya Allah tidak memiliki nama ini atau menolak sifat Allah dan juga tidak boleh kita menyerupakan nama dan juga sifat Allah tersebut dengan makhluk tidak boleh kita tasbih yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita yakini bahasanya Allah memiliki sifat tersebut, tapi tidak boleh kita meyakini bahasanya sifat tersebut sama dengan sifat makhluk. Kemudian kita mengatakan atau kemudian seseorang mengatakan bahasanya rahmat Allah sama dengan rahmat makhluk atau mengatakan ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk istiwanya Allah sama dengan istiwanya makhluk. Ini tidak boleh dan diharamkan. Dan inilah dinamakan dengan tasbih yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Menunjukkan bahasanya sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih tidak serupa dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Itu adalah sifat yang sempurna, yang sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla dan Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Allah hanya mengabarkan kepada kita tentang nama dan juga sifat tersebut, dan Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Sehingga tidak boleh seseorang menyerupakan sifat Allah SWT dengan sifat makhluknya. Ini adalah tiga cara untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mutayyibullah adalah beriman dengan al-malaikah wa malaikatihi. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah di antaranya adalah beriman dengan wujud atau dengan keberadaan malaikat-malaikat Allah. Karena Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran tentang namanya, tentang sifatnya. Dan ini menunjukkan bahasanya malaikat ada. Dan juga beriman tentang dengan nama-nama sebagian malaikat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis kita imani nama-nama tersebut sebagai pada datangnya seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar dan juga Nakir, Harun dan juga Marun. Maka kita imani nama-namanya. Adapun yang tidak diberitahukan kepada kita tentang namanya, maka kita beriman secara global. Karena jumlah malaikat ini banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui yang kecuali Allah. Tapi tidak semua malaikat diberitahukan kepada kita namanya. Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak mengetahui jumlah tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah illa hu kecuali dia. Jadi antara cara beriman kepada malaikat adalah beriman dengan sifat-sifat mereka yang datang di dalam dalil yang sahih mereka diciptakan dari cahaya dan mereka adalah makhluk yang baik maka memiliki sifat-sifat yang baik ada di antara mereka yang diizinkan oleh Allah untuk menjelma sebagai manusia sebagaimana Jibril alaihissalam dan juga malaikat-malaikat yang lain dan Allah telah memberikan tugas kepada mereka dengan tugas-tugas dan masing-masing melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya ada di antara mereka yang ditugaskan untuk menjaga neraka, ada yang ditugaskan untuk menjaga surga, ada yang ditugaskan untuk bertanya kepada setiap orang yang masuk ke dalam alam kubur, ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan, ditugaskan untuk menulis takbir, ditugaskan untuk menjaga manusia, ditugaskan untuk menyampaikan salam dari umat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW dan tugas-tugas yang lain. makanya harus kita imani sebagaimana datangnya. Waktu ini dan beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang disebutkan kepada kita namanya hanya lima atau enam. Khilaf di kalangan para ulama yaitu yang pertama adalah Suhuf Ibrahim, kemudian Taurat, Injil, Az-Zabur dan juga Al-Quran. Adapun suhuf Musa maka para ulama berselisih apakah suhuf Musa ini sama dengan Taurat ataukah dia kitab tersendiri. Dan kitab yang Allah berikan kepada para nabi bukan hanya lima itu saja, bukan hanya enam itu saja, tetapi di sana ada kitab-kitab yang lain cuma tidak diberitahukan kepada kita namanya. Dan Allah SWT berkata, "Laqad arsalna rusulan bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal Sungguh kami telah mengutus para rasul dengan bayinas, dengan bukti-bukti dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab. Dan kami telah menurunkan bersama mereka kita menunjukkan bahwa setiap nabi datang dengan membawa kita, tetapi tidak semua kitab-kitab tersebut sampai amanatnya kepada kepada kita. Dan Al-Quran adalah nasab Al-Quran adalah yang menasab atau menghapus kitab-kitab sebelumnya. Apabila sudah datang Al-Quran, maka cukup bagi seseorang berpegang dengan Al-Quran. Berpegang dengan Al-Quran. Dan Allah telah menjadikan Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya adalah prosesnya Allah menjaga Al-Quran dari tangan-tangan yang jahil. Menjaga Al-Quran dari tangan-tangan yang jahil yang berubah menambah atau mengurangi apa yang ada di dalam Al-Quran. أشهد yaj'alu risalata. Dan Allah mengatakan Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dan Allah memilih dari rasul-rasulnya dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Dan kita meyakini bahwa mereka adalah orang yang terbaik baik dari segi penciptaan fisiknya maupun sifat-sifat mereka, kasar mereka mereka adalah sebaik-baik manusia dan kita meyakini bahasanya mereka maksum dijaga oleh Allah Azza wa Jal dari dosa-dosa besar tidak ada di antara Nabi yang melakukan dosa-dosa besar demikian pula dijaga mereka dari kesalahan di dalam menyampaikan wahyu tidak mungkin seorang Nabi salah di dalam menyampaikan wahyu Allah telah menjaga mereka dari dosa-dosa besar dan menjaga mereka dari dalam menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla Kemudian di antara keyakinan kita tidak boleh seseorang dulu kepada seorang nabi. Mereka adalah orang-orang yang mulia, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki sifat-sifat yang tinggi, orang-orang yang maksum, tetapi mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia, menimpa kepada mereka apa yang menimpa kita sebagai manusia. Ada di antara nabi yang sakit, mereka yaitu para nabi dan rasul menikah juga memiliki anak pergi ke pasar untuk mencari rezeki mereka juga makan dan juga minum mereka sakit dan ada di antara mereka yang terbunuh dan mereka meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain kita yakini mereka adalah orang-orang yang terpilih tetapi mereka adalah manusia biasa sehingga tidak boleh kita meyakini bahwasanya ada di antara mereka yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Dan jangan sampai terjerumus ke dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Tuhan atau dia anak Tuhan. Inilah yang kita yakini bahwasanya Nabi dan Rasul mereka adalah mereka adalah orang yang mulia yang terpilih akan tetapi mereka manusia biasa tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanan. Kemudian wal yaumil akhir beriman dengan hari akhir. Jadi maksud dengan beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan seluruh kejadian yang terjadi setelah meninggal dunia. Ba'dal maut setelah kematian. Kita beriman dengan seluruh yang terjadi setelah kematian. Termasuk diantaranya dengan adanya fitnah kubur, bertanya dua orang malaikat tentang tiga perkara siapa Tuhanmu siapa nabimu apa agamamu beriman dengan adab kubur beriman dengan hari kebangkitan dibangkitkannya manusia beriman dengan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar beriman dengan mizan timbangan amal beriman dengan kisah perhitungan amal dengan sirat manusia melewati jembatan sirat yaitu orang-orang beriman beriman dengan jannah dengan neraka dan seluruh perkara-perkara kejadian-kejadian yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita beriman sebagaimana datangnya meskipun kita belum pernah melihatnya, meskipun kita belum pernah merasakannya. Kemudian yang terakhir adalah beriman dengan takdir wal qadari khairi wa syarri wa hulmihi wa burrihi min beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk yang manis maupun yang baik maka semuanya adalah takdir dari Allah bukan hanya musibah saja ya, merupakan takdir dari Allah tetapi kenikmatan-kenikmatan juga takdir dari Allah Azza wa Jalla beriman dengan takdir caranya bagaimana beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi dan beriman bahwasanya Allah menulis segala sesuatu tersebut di dalam lauh mahfuz bahkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Kemudian meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, baik di langit maupun di bumi. Bergeraknya sesuatu maupun diamnya adalah dengan kehendak dan juga nasihat dari Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah meyakini bahasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, sesuatu selain Allah adalah makhlukun illah. Adalah makhluk bagi Allah, baik zatnya maupun af'alnya. Baik zatnya maupun pekerjaan-pekerjaan dia, maka itu adalah ciptaan dari Allah. Kita adalah ciptaan dari Allah. Amalan yang kita lakukan baik berupa ketaatan maupun maksiat maka itu yang menciptakan juga Allah SWT. Tidak ada selain Allah kecuali itu adalah makhluk kecuali itu adalah makhluk bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.